Al-Haq Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari yawma la yanfa'u malun wa la banun Illa man atallaha biqalbin salim pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian dari kitab Tajwidun Nufus, alhamdulillah kita sampai pada bab tawakul. Sebelumnya kita membahas tentang as-sabar wa syukur di mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Selanjutnya kita akan membahas sebuah perkara yang juga tidak kalah pentingnya sebagai obat, sebagai penghidup hati kita, dikala hati kita sudah lemah, dikala hati kita sudah gersang, maka hidupi dengan perkara-perkara tersebut sabar, syukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul قال المؤلف التوكل هو صدق اعتماد القلب على على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة At-tawakkul atau tawakal yang kirim kita dengarkan adalah benarnya atau jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata di dalam kita meraih kebaikan-kebaikan maupun kita menolak mudarat-mudarat atau menghindarkan bahaya baik itu dalam perkara urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah hati kita jujur di dalam kita menyandarkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rangka untuk meraih kebaikan, meraih nikmat, meraih apa saja yang menyenangkan, kita bersandar bertawakal kepada Allah. Atau di dalam kita menghindari kerusakan, menghindari bahaya, kita menghindarkan diri dari bahaya tersebut dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara tersebut untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may اللَّهَ yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Barang siapa yang bertawakal bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja dalam keluar berbagai macam persoalannya dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan hukumnya wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu." in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalian apabila kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakal hukumnya adalah wajib hanya kepada Allah. Dan tawakal bagaimana Al-Imam Ahmad mengatakan at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal merupakan amalan hati. Yaitu hati hanya bersandar kepada Allah ketika kita tahu bahwa kita akan meraih suatu kebaikan, kita akan meraih sebuah kenikmatan, kita akan meraih sebuah usaha, maka kita hanya menyadarkan diri hanya kepada Allah. Demikian pula ketika kita menghindari dari suatu bahaya, kita menjauh dari suatu keburukan, maka kita hanya menghindarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan, dia bertawakal kepada Allah. Tentu saja di sini akidah ahli sunnah, dia bertawakal tidaklah akan menafikan dan menolak al bil asbab, yaitu mengambil sebab. Seseorang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam usahanya, dia berusaha, kemudian dia berdoa kepada Allah, dan dia bertawakal kepada Allah. Seseorang yang ingin menghindari keburukan yaitu menghindari dari sakit atau dia melepaskan dirinya dari sakit yang diderita, maka dia bertawakal kepada Allah sebelumnya dia mengambil usaha atau sebab kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tawakal disebut oleh Imam Ahmad adalah amalan hati. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal ini sebagai syarat dalam keimanan. Seperti ya, dalam firman Allah tadi, wa Allah, tawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakallah apabila kalian itu beriman. Maka Allah menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dalam keimanan dan menunjukkan anak-anak intifal iman dan intifaih Demikian juga apabila orang tidak memiliki tawakal, demikian pula dia tidak akan memiliki iman. Karena memang tawakal ini salah satu atau wakul ini salah satu dari tauhid al-uluhiyah. Di samping ar-raja, al-khawf, wal-mahabbah, wal-khasyah, wa tawakkul wa ma ila min anwa tauhid al-uluhiyah dan lain sebagainya dari macam-macam tauhid al-uluhiyah. Dawat tawakal ini adalah kuatnya hati di dalam menyandarkan dirinya kepada Allah semata ketika dia ingin meraih kebaikan. Tidak hanya mengandalkan otaknya semata dan kita tidak mampu untuk mengandalkan semua perkara yang kita hadapi hanya kepada otak kita, hanya kepada akal kita, hanya kepada otot kita, kemampuan dan kekuatan kita. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan doa yang diambil Ya Ya Qayyum برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Ya Hayyu Ya Qayyum Mu'azzah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Birahmatika astaghithu. Dengan rahmatmu aku berdoa, aku yang sebenarnya. Aslih li sya'ni kullahu. perbaiki semua urusanku kullahu tanpa kecuali apapun yang kecil maupun yang besar urusanku yang berkenaan berurusan dengan kebaikan maupun urusanku yang berkaitan dengan keburukan maka perbaiki semuanya wala tasilni ila nafsi ainin dan jangan engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata maka penyerahan di sepenuhnya yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak kepada yang lainnya itulah at-tawakkul oleh karena itu orang yang tidak memiliki tawakal akan lemah bahkan akan hilang keimanan dari dadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin Musa berkata wahai kaum Apabila kalian ini beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian Islam. Faja'ala dalila di hati Islam atawakkul dan menjadi Allah menjadikan sebagai bukti sahnya keislaman seseorang yaitu at-tawakkul, tawakal kepada Allah sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. yang beliau mengatakan selanjutnya wa kullama wa tawakkul abdi kana imanuhu aqwa. Semakin kuat tawakalnya seorang hamba, maka semakin kuat pula keimanannya. Wa idza dhafal iman dhafat tawakkul. Dan demikian pula semakin lemahnya iman seseorang, maka akan semakin melemah sikap dan sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawakkulu da'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wala maka sikap dan sifat tawakul seseorang yang lemah menunjukkan imannya lemah maka pasti iman orang tersebut lemah dia cepat putus asa dia hanya mengandalkan otaknya dia hanya mengandalkan akalnya untuk memperbaiki urusannya, untuk meraih kebaikan yang diinginkannya, untuk menghindari diri dari keburukan yang dihadapinya. Dia hanya mengandalkan kekuatan diri semata dan tidak ada sifat dan sikap tawakal menyerahkan diri hanya kepada Allah setelah dia, setelah dia melakukan usaha maka hal tersebut bukanlah perbuatan dan sikap orang yang beriman orang yang beriman adalah memiliki sifat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin kuat keimanan seseorang semakin kuat tawakalnya kepada Allah dan semakin lemah iman seorang semakin lemah tawakalnya kepada Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala mujma' baina tawakkul wal ibadah wa baina tawakkul wal iman wa baina tawakkul wat taqwa wa baina tawakkul wal islam wa tawakkul wal hidayah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya beliau mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan antara tawakal dan ibadah. Ia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan tawakkal mengumpulkan antara tawakkal dengan iman. Sebagaimana firman Allah, "Wa 'ala Allahi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah Wahai kalian bertawakal apabila kalian beriman. Mengumpul antara kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai macam persoalannya dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga dan barang siapa bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh maka cukuplah baginya. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah Pendengar raja dimanapun anda berada Maka kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua urusan kita Karena burung pun yang keluar dari sangkarnya di pagi hari Dalam keadaan lapar Dia bertawakal kepada Allah Namun dia juga keluar dari sangkarnya dia keluar dari tempatnya untuk mencari rezeki Allah sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita fantashiru fil ardi wabtaqu min fadlillah menyebarkan kalian di permukaan bumi dan carilah karunia Allah berusaha dengan cara yang baik dengan cara yang halal kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang seseorang tidak yakin sehingga apa? Sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak halal, entah dengan cara menipu, entah dengan cara curang, dengan cara apa saja Allah larang. Karena apa? Karena tidak yakinnya atau kurang yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'af yakun liyukhti'ak wa ma'akhta'ak lam yakun liyusibat Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu wahai saudaraku dan apa saja yang menim yang meleset darimu tidak akan bisa menimpamu. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maka dia berusaha mengambil sebab seperti burung dia tidak menunggu di sangkarnya seperti burung dia tidak menunggu di tempatnya dia namun dia keluar di sangkarnya dalam keadaan lapar, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar wa Khattab radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law annakum kuntum tawakkalun tawakkulik, la razaqakum la razaqakum kama turzaqut tayr, taghdu wa taruhu رواه Tirmidzi وقال حديث حسن صحيح. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki dia terbang dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar Kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan mengatakan At-Tirmidzi hasan sahih dan sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Maka sebagai seorang yang beriman hendaklah kita mengedepankan dan wajib yaitu bertawakal hanya kepada Allah sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin hanya kepada Allah bertawakallah kalian apabila kalian beriman bentuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengedepankan firman yang di sini dengan wa 'alallahi fatawakkalu menunjukkan ifadat yufidul hatr menunjukkan pembatasan bahwa hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala وقال أبو حاتم الرازي هذا الحديث أصل في توكل وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق hadis ini hadis yang saya bacakan tadi bahwa seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka Allah akan memberikan rezeki rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Di mana ia keluar di pagi hari dan keadaan lapar, kembali di sore hari dan keadaan kenyang. Hadis tersebut merupakan hadis yang sangat agung, merupakan hadis pokok tentang tawakal. Dan ini merupakan a'zamul asbab seagung-agungnya sebab di mana rezeki itu di, diraihnya. Berkata Sa'id bin Jubair, At-tawakkul jima'ul iman. tawakkal merupakan kumpulan iman. Wa tahqiqu tawakkul la yunafi al-akhza bil asbab allati qaddara Allah Subhanahu wa ta'ala al-muddarat biha. Dan merealisasikan sikap tawakal bukan berarti menolak dan meniadakan kita untuk mengambil sebab untuk melakukan melakukan upaya-upaya melakukan sebab sebab semua dengan sebab ya orang yang lapar ingin kenyang haruslah makan dia mengambil sebab tidak boleh dia lapar kemudian bertawakal saya tawakal kepada Allah dengan kelaparannya buruk kuat disangkarnya burung tidak berhenti dan tidak diam di tempatnya, tapi dia lari terbang ke sana kemari dari satu pohon ke pohon yang lainnya, satu ranting ke ranting yang lainnya, mencari biji-bijian, dimakanlah, kenyanglah perutnya, kembalilah dia ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Bukankah itu merupakan upaya dan usaha? Bukan itu dia melakukan sebab, itu adalah burung. Saya hewan kecil yang lemah. Bagaimana dengan manusia yang memiliki akal, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha dan berupaya mengambil sebab dan ini hukumnya wajib mengambil sebab. Sebab bertawakal bukan berarti tidak mengambil sebab, tidak mengambil usaha. Setelah kita berusaha, berdoa kepada Allah, bertawakal, maka orang beriman apabila terkumpul padanya lima perkara yang pertama dia mengambil sebab. Yang kedua dia berdoa. Kemudian setelah dia melakukan usaha, berdoa. Yang ketiga dia bertawakal. Maka kalau dia berhasil, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gagal, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yaitu al-akhdhu bil asbab, ad-du'a, yang ketika kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah Apabila kita berhasil, alhamdulillah kita bersyukur dan menjadi kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amrul mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair wa la yajidu dhalika illa fil mu'min. In, in asabahu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah rawahu Muslim. An Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Sungguh menakjubkan orang beriman. Semua urusannya menjadi baik baginya dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman apabila dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya dan apabila dia ditimpa musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya rawahu muslim maka orang yang bertawakal bukan berarti tidak mengambil usaha tidak melakukan sebab-sebab yang telah Allah takdirkan kepadanya dan juga wajarat sunnatu fi khalqihi bidalik demikian juga sunnah Allah sunnatullah ya berjalan pada penciptaannya yaitu dengan sebab fa inna Allah taala amara bi ta'atil asbab ma'a amrihi bitawakkul Allah subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil sebab di samping itu di samping Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya fas fil asbab bil jawab ta'atan lillah wa tawakkul bil qalbi alaihi imanun bihi maka upaya kita melakukan sebab dengan anggota badan kita, kita harus bekerja, kita harus berjualan, kita harus begini dan begitu, kita harus mengajar dan semuanya, maka ini merupakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal dengan hati, maka ini merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum" Fanfiru subatin anfiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman, bersiap siaga kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Maka di sini disuruh bersiap-siap. Ya, tidak lantas hanya bertawakal saja tanpa persiapan. Allah berfirman, wa'idullah lahu wa'idtu lahum mastata'tum min kuat Persiapkanlah kalian dari kekuatan tidak langsung disuruh untuk maju ke medan pertempuran akan tapi disuruh untuk melakukan persiapan dahulu sebagai apa al-akhdhu bil asbab mengambil sebab mengambil upaya adapun kemenangan dan kekalahan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan yang pasti orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan menang intan surullah yang surkum musabbit agamakum apabila kalian menolong agama Allah maka pasti Allah akan menolongmu dan di sini harus mengambil sebab. Tidak boleh orang menolong agama Allah tanpa mengambil sebab. Dan agama Allah akan tertolong. Dan Allah akan menolongnya. Dengan melalui apa? Melalui orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan kepadanya yaitu memahami agama dari kalangan para ulama menyampaikan agama ini, menolong agama ini dari perbuatan-perbuatan, kerancuan-kerancuan orang-orang yang mentakwil memahami agama dengan tidak memahami agama dengan tidak benar, maka diluruskanlah mereka-mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin kita bisa menolong agama Allah tanpa harus mengambil sebab dan sebab yang bisa dijadikan untuk menolong agama Allah adalah yaitu dengan kita belajar dan belajar ta'allum wa ta'allum tidak mungkin orang bisa membela agama ini tanpa memahami agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mengendaki kebaikan kepada seseorang, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid barang siapa dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan akan dipahamkan agama. Dan tidak mungkin orang memahami agama dengan duduk. Dia harus pergi jalan atau menggunakan kendaraan menuju ke majelis-majelis ilmu dengan berbagai macam upaya dan usaha. Bukankah demikian? Maka seorang haruslah mengambil sebab apabila dia ingin meraih sesuatu yang diinginkan. Tidak hanya bertawakal begitu saja. Dan bertawakal bukan berarti meninggalkan sebab. Sahal mengatakan, Man ta'ana fil haraka yakni fi sa'i wal kazab, faqad ta'ana fi sunnah. Barang siapa yang menuduh atau dia tidak mau melakukan upaya maka dia telah menuduh sunnah wa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana fil iman barang siapa yang menuduh tawakul dan tawakal maka dia telah menuduh dalam keimanan tawakul halun nabi saw alaihi wal kalbu sunnatuhu faman amila ala hal fala yatrukanna sunnatahu maka sikap tawakal merupakan keadaan nabi saw alaihi dan sikap mengambil sebab yaitu berusaha merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, maka dia tidak meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di samping dia bertawakal, dia juga harus berusaha mengambil sebab. Sebagaimana ketika ada seseorang yang mau meletakkan ontanya, diletakkan begitu saja, kemudian dia mengatakan saya bertawakal, tidak Ikatlah dulu baru tawakal. Sepeda motor dikunci dulu baru bertawakal. Mobil dikunci dulu baru bertawakal. Jangan hanya mintakan begitu saja. Kalau perlu usaha yang kita lakukan lebih daripada yang sebenarnya. Karena apa? Seperti banyak terjadi motor hilang. Padahal sudah dikunci. Dikunci satu. Sehingga harus ada usaha lagi. Dikunci dua. Mungkin harus ada usaha lagi. Dikunci tiga. Sehingga apa? Setelah kita berusaha semaksimal mungkin baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakila adamul akhdi bil asbab ta'mun fit tashri'. Dan dikatakan orang yang tidak mau mengambil usaha, tidak mau mengambil sebab, maka dia telah ini merupakan tuduhan kepada tasri', merupakan ta'in, merupakan uh, tuduhan kepada syariat wal i'tikaf fil asbab ta'nun fit tauhid. Adapun dia hanya berkeyakinan kepada sebabnya saja maka ini ta'nun fi tauhid tauhidnya diragukan ya. kalau hanya dia mengambil sebab saja dan dia percaya bahwa sebab itulah yang menyebabkan dia bisa sehat dari sakit dia obat itulah semata-mata yang membuat dia sehat sehat dari sakitnya dikunci itulah yang membuat dia motornya tidak hilang ya semata-mata maka tauhidnya tertuduh maka tauhidnya ini terancam sebab apa dia hanya sebab wal musabbib Allah subhanahu wa taala ya. dan sebab dalam dalam hal ini ya ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid ada as-sabab asy-syar'i ada as-sabab al-kauni Sebab yang boleh kita ambil as-sabab asy-syar'i dan as-sabab al-kauli. As-sabab asy-syar'i misalkan orang yang sakit di rupiah, orang yang sakit kemudian disuruh minum madu, orang yang sakit kemudian dibekam, maka ini merupakan sebab syar'i karena syariat telah menjelaskan keutamaannya. Adapun sebab kauni, sebab alam karena penelitian, karena pengalaman, dan ini bisa dikorelasikan antar sebab dan akibat seperti obat-obatan tertentu yang di, yang diteliti dengan pengalaman dan diketahui sebab akibatnya maka kita boleh mengambilnya untuk menjadikan sebab namun perhatikan baik sebab syar'i maupun sebab kauni bukan itulah semata-mata yang menyebabkan sehatnya seseorang karena berobat tersebut namun al-musabbib huwallah dan itu hanya sebab. Oleh karena itu, kalau orang nggak mau mengambil sebab, tidak mau mengambil upaya dan usaha, maka merupakan tuduhan kepada syariat. Ya. Artinya itu seakan-akan syariat ini tidak menjelaskan itu, tidak men, tidak menerima itu atau menolak orang mengambil usaha, orang melakukan sebab. Atau syariat tidak demikian, syariat menyuruh banyak. Tadi akhirnya saya katakan saya bacakan ayat wa'idtu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan dari kalian yaitu kekuatan. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fitrakum." Wahai orang-orang beriman, bersiap-siaplah untuk maju. Bersiap-siap. Berarti ini mengambil sebab pernyataan agama, pernyataan syariat bahwa kita harus melakukan sebab dan kalau orang tidak melakukan sebab berarti dia telah menuduh syariat. Demikian pula kalau orang hanya berkeyakinan inilah yang membuat saya sehat. Obat inilah. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa apabila orang tersebut hanya meyakini bahwa sebab itu yang menyebabkan maka ini merupakan ta'nun fit tauhid yaitu ta'an tuduhan terhadap tauhid. Tauhidnya terancam. Sebab apa? Yang menyebabkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif wal a'mal allati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Dan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada tiga macam. Ahaduha yang pertama adalah at-ta'at allati amara Allah ibadah وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة Yang pertama, amal-amal yang dilakukan oleh hamba itu adalah ketaatan yang Allah perintahkan kepada hamba dengan ketaatan tersebut dan ketaatan ini menjadi sebab seseorang yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Fahadalah min fi'lihi maka ini harus dikerjakan. Ma'atawakil Allah bersama dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya wal isti'anah bihi alaih dan minta pertolongan kepadanya. Fa innahu la haula wa la quwata illa billah bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan dalam kita salat dalam satu Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan maka di sini seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk beribadah, untuk mengerjakan amal ketaatan. Ya. Wa'budullah wa tusyriku bi syai'a, kepada Allah, beribadah kepada Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah. Maka amal seorang hamba itu yang pertama adalah ketaatan yang Allah perintahkan dan amal ketaatan ini merupakan sebab orang selamatnya dari api neraka dan sebab orang masuknya ke surga. Ya. Dan tidak ada pertentangan sebagaimana Rasul Islam beliau menjelaskan bahwa orang masuk surga dengan rahmat Allah atau dengan amalnya ayat mengatakan dengan amalnya hadis mengatakan dengan rahmat Allah maka ini tidak ada pertentangan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang bisa beribadah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan dan salat maka kita bisa menjalankan ibadah merupakan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan ketaatan merupakan rahmat dari Allah sehingga tidak bertentangan orang masuk surga dengan amalnya dan orang masuk surga dengan rahmat Allah. Syaikhul Islam mengatakan bahwa orang bisa beramal, bisa beribadah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amal merupakan sebab seseorang bisa masuk surga atau selamat dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah ma'ajarallahu al-'ada bihi fi dunya wa amara ibadahu bi ta'ati akal akli 'inda al-ju' wa syurbi 'inda al-'atash wal istidlal min al-har wa daf'u min al-bardi wa nahwi dhalik. Adapun amal atau perbuatan seseorang yang kedua adalah apa yang telah Allah tetapkan sebagai adat dan kebiasaan di dunia ini dan Allah menyuruh kepada hamba tersebut untuk melakukannya. Seperti orang makan ketika lapar, orang harus minum ketika dia haus, dan seseorang harus berlindung ketika kepanasan, dan orang harus yaitu menghangatkan badannya ketika dia kedinginan. Maka ini merupakan adah, yaitu tabiah kebiasaan manusia yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga adalah ah, kemudian dikatakan oleh beliau fahada aydan wajib alal mar'i ta'ati asbabihi wa man qassara fihi hatta tadarrar bi tarkihi ma'al qudra ala istimalihi fa huwa mufarrid yastahiqul 'uqubah maka hal ini pula wajib bagi seseorang untuk mengambil sebab artinya ketika dia lapar harus mengambil sebab dengan makan tidak mungkin dan tidak boleh ketika dia lapar kemudian tidak makan. Bahkan kalau seandainya dia kelaparan dan bisa menyebabkan kepada kematian dan tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai atau daging babi, perkara yang diharamkan Allah. Kalau dia makan itu bisa mati. Maka kalau dia tidak makan itu dikatakan dia mati dalam keadaan berdosa. Karena dia tidak mau mengambil sebab untuk mempertahankan hidupnya. Padahal dia dalam keadaan darurat. Sebagaimana dijelaskan oleh eh, Syekh Nasir Sa'di dalam kitabnya kawaid Fiqhiyah beliau mengatakan demikian karena memang Allah SWT berfirman innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li bihi dan Allah famaiturra gharabagin wa la fala alaih Allah mengharamkan pada kalian yaitu darah daging babi sembelian yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi bagi orang yang dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas, maka tidak berdosa baginya untuk makan itu. Bahkan kalau dia tidak makan, kemudian menyebabkan kepada kematiannya, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Apalagi untuk makanan yang halal, maka dia harus makan ketika lapar, harus mengambil sebab minum ketika dia haus, harus mengambil sebab berlindung ketika kepanasan, demikian menghangatkan dirinya ketika kedinginan, maka ini hukumnya wajib. Barang siapa waman kalau dia itu meremehkan dalam hal ini hatta tadarrur bitarki sehingga membuat bahaya kepada dirinya ketika dia tidak melakukan itu padahal mampu untuk melakukannya maka dia dikatakan mufarrid yaitu orang yang meremehkan ya karena akan dia berhak untuk mendapatkan ukubah mendapatkan siksa. Seperti yang saya contohkan tadi, bahkan seandainya orang tersebut harus makan babi kalau tidak mati dan tidak ada yang makan yang lainnya, maka dia wajib makan itu. Kalau enggak, dia mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan yang wajar ada air untuk diminum tidak mau minum, ada obat untuk dikonsumsi tidak mau, maka dia bisa menyebabkan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ma'ajrallahu al-'ada bihi fid dunya fil 'amil aghlab wa qad yahriqu al-'ada fi dhalika liman syaa min ibadihi wa hiya anwa' kal adawiyah masalan وقد اختلف العلماء al-Marad at المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل ala Allah. Adapun yang ketiga adalah apa yang Allah Subhanahu jadikan sebagai al-adah dalam kehidupan dunia ini ya sebagaimana umumnya dan hal ini uh, yahrikul ada fidalika apa namanya kebiasaan ini eh, menjadi kebiasaan orang-orang bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan dia bermacam-macam seperti berobat misalnya maka apakah berobat ini bagi seseorang yang sakit ya harus dilakukan atau tidak maka di sini ulama ada mengatakan harus berobat yang yang lain mengatakan lebih utama tidak kalau dia memang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala namun ya, kalau kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap penyakit ada obatnya dan Nabi mengatakan innallaha lam ya'al Sifa umati fima Allah alaiha Allah tidak menjadikan obat bagi umatku apa yang diharamkannya. Ya, kemudian juga doa Nabi Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Dorongan untuk kita sembuh maka semuanya ini merupakan uh, pernyataan atau ketentuan adanya kita untuk disuruh berobat ketika kita sakit. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau orang tersebut sudah tawakal kepada Allah maka lebih utama dia tidak tidak berobat sebagaimana sebutkan dalam hadis masuk surga 70 orang atau 70 ribu orang tanpa hisab diantaranya humul ladina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa mereka yang tidak tatayur tidak minta diruqyah dan juga minta tidak minta dikai dan kepada Allah mereka bertawakal. Namun tentu saja di sini bukan menunjukkan tidak bolehnya minta diruqyah, tidak bolehnya minta minta kai, bahkan Nabi mengatakan al hijama kai dan ruqyah merupakan pengobatan. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Mudah-mudahan kita bisa memahami bersama dan bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Demikianlah para pendengar materi yang beliau sampaikan pada hari ini dalam pembahasan tawakal dari pembahasan Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. الله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجع راديو دعوة Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tawakal. Dan kami berharap kepada Anda semuanya untuk pertanyaan diharapkan adalah sesuai dengan materi kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada penelpon pertama untuk bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Faruk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Alhamdulillah Pak. Pak, saya sudah berbulan-bulan hubungin Radio Roja baru sekali ini masuk saya. Masya Allah. Nah. Mudah-mudahan. Saya, saya kepingin sekali, rasanya saya terharu sekali. Saya ya. kepingin menanyakan tentang kepekerjaan saya Ustaz. Iya Pak, ya selalu. Pak. Saya sudah berusaha bahwa saya ber, apa, bekerja di bidang uh, pelatihan tenaga kerja TKI itu Pak. Iya Pak ya. Uh, itu hukumnya bagaimana Pak? Sedangkan saya ngerti seorang perempuan tuh uh, apa namanya dilarang kerja di luar. Ya. Tapi bagaimana sekarang ini kenyataannya di pemerintah di Indonesia ini senamanya TK itu uh, digalakkan. Jangan saya uh, sangat takut sekali dengan azab Allah. Ya. Tolong Pak Ustaz saya diberi iya. penjelasan. Dan ya. masalah babi, bagaimana kalau Bapak? seorang itu harus makan babi? Iya. Gitu. Itu ya. aja Ustaz. Terima Cukup. kasih. Ya, ya, Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Halo? Ya, iya, ya, tadi tentang babi, maksudnya apa, Pak? Uh, masalah babi itu bagaimana kalau kondisi terpaksa harus makan babi? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau, Bapak sempat mendengar tidak? Tidak. Uh, tadi tadi Ustaz uh, eh, menyampaikan masalah babi, harus hmm. makan babi itu hukumnya bagaimana? Oh iya. baik. Saya, saya perjelas lagi itu kalau ya, terpaksa ya. harus masak dan harus ya. memakannya itu bagaimana? Iya, baik, baik. Ya, terima kasih Pak Faruk ya. Iya, iya. Ya. ya, baik Ustaz silakan uh, dijawab Ustaz. Baik, Adapun pertanyaan yang pertama, uh, beliau bekerja untuk apa namanya melatih para TKI. Ya. Kalau TKI-nya laki-laki ya gak ada masalah. Ya, kalau TKI-nya perempuan atau TKW, maka di sini uh, tinjauannya pertama bukan berarti wanita itu dilarang bekerja, tidak. Namun yang jadi persoalan adalah perginya wanita. Kalau dia perginya bersama mahrumnya tidak ada masalah. Kalau pekerjaannya tidak bersing, e, bersinggungan dengan larangan tidak ada masalah. Namun kalau dia pekerjaannya baik tapi dia pergi sendirian maka ini kena hadis Nabi ya la tusafir al mar'ah illa ma'azi mahramin tidak boleh seorang wanita itu mengadakan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Nah, maka apabila e, apa namanya Bapak di sini mengajarkan TKW ya. E, kemudian TKW tersebut melakukan perjalanan yang dilarang, maka ini mendukung yaitu tersebut apa namanya e, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu perjalanan seorang wanita yang tanpa mahram. Ya. Maka di sini masuk pada bab wala ta'awanu 'ala ada wal udwan, jangan bersama dalam masalah dosa dan permusuhan. Karena apa? Dalam kaidah dikatakan hukmul wasail ke hukmil ghayah. Hukumnya sarana sama dengan hukumnya tujuan. Ya. sebenarnya apa namanya tujuannya adalah kerja. Ya. Safar adalah sarananya, ini juga sarananya. Pada pada hakikatnya sebenarnya tidak bertentangan, namun ya karena eh, apa namanya sarana yang satu adalah safar ya di mana safar ini merupakan perkara yang dilarang dan tidak bisa orang bekerja tanpa kecuali harus safar demikian juga sarana lainnya yaitu harus persiapan dengan pekerjaan dan tidak bisa orang bekerja kecuali dengan persiapan itu ya maka di sini tidak saling bisa menyempurnakan la tatimul haram illa bi haram. Tidaklah sempurna sesuatu yang haram kecuali dengannya, maka perkara tersebut menjadi haram pula. Maka sebaiknya itu dihindarkan kalau perlu uh, apa namanya? Memang ini bukan bukan perkara yang ringan ya, bukan perkara yang ringan karena memang banyaknya persoalan di kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Bersabarlah ya. Kemudian uh, eh, upayalah untuk mencari yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang kedua, adapun makan babi kapan terpaksa, dikatakan terpaksa darurat itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra'anha oleh Syekh Asadahan dikatakan ad-darurah apabila seseorang pertama akan kehilangan salah salah satu dari anggota badannya rusak salah satu anggota badannya, maka itu dikatakan darurat. Yang kedua dikatakan darurat apabila akan terancam nyawanya. Ya, maka terpaksa di situ dalam kondisi darurat dan darurat seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang saya nukil dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Matafarra Anha, itulah apabila kehilangan anggota badan atau akan kehilangan nyawa, itulah keadaan darurat. Maka kalau tidak dalam keadaan begitu, maka bukanlah keadaan darurat. Atau dipaksa, ya dipaksa orang dipaksa kalau enggak dibunuh misalkan kalau enggak mau di, di dihabisin nah, maka ini enggak ada masalah karena Nabi mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukru alaih bahwa Allah Subhanahu wa taala uh, mengampuni umatku kalau dia salah tidak sengaja atau dia lupa atau karena terpaksa wallahu a'lam bissawab. Nah, Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Rawalumbu dengan Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Pak Eko. Barakallahu fikum. Allah. Ini saat, ya, eh, ada orang yang ketika terjadi gempa, kemudian istrinya dan keluarganya yang lain tuh cukup panik, tetapi si sang suami mengatakan, eh, sudahlah, orang itu tergantung dengan amalannya. Nah, pernyataan seperti ini menunjukkan orang ini uh, pasrah dengan takdir atau dia memang telah bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab-sebab itu, Ustaz. Iya. Cukup, Jadi Pak. ngerti kira-kira, Ustaz, ya? Iya. Ya, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya tentu saja kalau dia misalkan sudah tahu ada tembok mau roboh kepadanya, kemudian dia tidak meninggalkan tempat itu dengan alasan bertawakal, tentu ini sikap yang salah. Ya, tentunya dia harus lari. Kemudian kalau lari dia sudah kena, dia sudah melakukan sebab. Ya, dan kalau dia lari kemudian gak kena, bukan karena larinya dia, ya. tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan dia. Lari hanya sebab saja wal musabib adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti onta tadi nggak diikat, kemudian dia bertawakal, tidak benar. Karena apa? Karena usahakan dulu dengan diikat baru bertawakal. Demikian. Ya, tidak tidak boleh dia mengatakan begitu, Betul harus melakukan upaya. Lari dulu baru bertawakal kepada Allah. Demikian. Nah, Allah. Nah, Baik para pendengar, kita akan angkat pertanyaan Anda dari pesan singkat yang sudah masuk ke layanan pesan singkat kami. Yang pertama Ustadz dari Abu Fahri di Bekasi, beliau bertanya, uh, Ustadz, sikap sohibul waswas apakah tidak apakah tidak tawakal dan apakah orang latah itu sebuah penyakit atau kurang berzikir? Terima kasih Ustadz. Iya, ya, memang waswas itu merupakan uh, perbuatan syaitan ya tinggalkanlah yang ber, berlindunglah kepada Allah dari seperti itu ya membacalah ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Kemudian tadi bertanya tentang sifat latah, apakah itu termasuk apa namanya uh, sifat yang apa tidak bertawakal ya? Ya sifat latah ya, memang sifat yang tercela jangan seperti itu kan dan tidak tidak apa ada sedikit dia ngomong yang tidak eh, tidak sepantasnya. Mm -hmm. Ya kemudian dia colok sedikit ngomong yang tidak sepantasnya. Itu penyakit ya. itu ya? Iya iya penyakit ya. Enggak hmm. ada sepantasnya orang beriman seperti itu. Nah. Tidak sepantasnya orang tinggalkan karena nggak ada manfaatnya bahkan juga akan merendahkan dirinya ya. Betul. ya. ya hmm. sebagai orang Islam min husni Islam mar'i tarkuhu malah yakni, ya'ni ya tanda kebaikan seorang itu keselamatan seorang meninggalkan yang nggak ada manfaatnya hmm. hmm. dan itu akan merendahkan dirinya oh, hmm. bahkan menjadi apa bahan tertawaan orang ya hmm. akan menjadi bahan ejekan orang dan seterusnya dan akan menjadi bahan permainan orang hmm. kalau sikap kita memiliki sikap latah tinggalkan itu dan banyak berzikir kepada Allah dan memang betul kalau orang uh, orang yang tidak berzikir kepada Allah akan kelihatan oleh karena itu Nabi mengatakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi ya kama hayy wal permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Dan orang hidup dia bergerak, ya bergerak dalam pengertian kepada yang manfaat. Adapun gerakan-gerakan yang tidak manfaat, ya ada gerakan apa yang kalau bukan gerakan yang uh, tidak bermanfaat kita lakukan. Jadi ya, demikian. Nah, alam. Nah, nah, Ustaz. Kalau seandainya latah yang dijadikan sebuah pekerjaan gimana Ustaz? Seperti pelawak dan sebagainya itu Ustaz? apalagi yang seperti itu ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wailul lilladzi yuhadditsu bil hadith liyadhika bihil qawm fayadhib wailul lahu wailul lahu rawahu Tirmizi celaka seseorang yang dia itu berbicara dengan suatu pembicaraan ya kemudian membuat ingin membuat orang tertawa dengan pembicaraannya itu apa uh, kemudian dia berdusta ya baik dia dengan pembicaraan berdusta dengan gerakan berdusta apa kata Nabi wailul lahu wailul celakalah dia celakalah dia ya maka singkirkan jauh-jauh dari sikap melawaknya demikian juga uh, melihat lawakan ya apalagi kalau ada ceramah ya kemudian lawakan-lawakan yang dalam pengertian di sini dia berbohong bercerita tentang neraka dengan cerita kebohongan bahkan bercerita tentang neraka yang membuat orang tertawa dan ini sungguh ironis sekali ya maka kalau dia berdusta dengan satu pembicaraan yang ingin orang lain tertawa maka celakalah dia celakalah dia wailul ladzi yuhadditsu bil hadis yudhika bil qaum fayadzib wailul lahu wailul lahu rawahu tirmidzi celakalah seseorang yang berbicara dengan satu pembicaraan yang tujuannya agar orang tertawa dan kemudian dia berdusta celakalah dia, celakalah dia. Hadis sahih riwayat Imam di sahih Rasul al bukhari rahimahullah taala. Nah, Allah nah, kita akan angkat dari penelpon di Jatiwaringin dengan Ibu Jubaidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tanya ya saat ya. ya. Uh, suami saya kerja di bank konvensional. Terus ayah ini uh, apa namanya sakit tumor otak saat. Ya. Eh, apa sudah lima kali operasi keadaan saya dari operasi pertama uh, kondisi eh, jadi mata saya nggak lihat jadi netra nah terus uh, tapi jadi saya suka uh, apa ya subhat ke, ke suami saya itu karena kerjanya di bank konvensional kalau iya, iya, karena biaya berobat tiap operasi saya besar banget saat iya, gitu kalau suami saya apa keluar ya, ya saya jadi nggak bisa berobat. Ya, pertanyaannya apa ibu? Kenapa Ustaz? Pertanyaannya? Pertanyaannya jadi eh, bagaimana maksudnya suami saya itu saya kan masih suka ingetin uh, eh, apa karena saya subhat kerja di bank konvensional hmm, iya, itu saya. Iya, iya, uh, iya. Makasih ya Ustaz ya. Iya, sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, dalam hal ya semoga ibu mendapat ujian seperti ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah, mintalah pahala atas ujian yang ibu alami ini karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya maka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Allah menghendaki kebaikan diuji oleh Allah di dunia ini. jika Allah man yuridillah bihi khairan ya. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Kemudian kaitannya dengan e, berobat dengan uang seperti itu, ya, apakah boleh? Tadi saya sebutkan hadis Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma haramallah 'alaiha. Allah tidak menjadikan obat untuk umatku dari yang diharamkan Allah SWT. Namun dalam keadaan darurat di mana kondisi darurat tadi kehilangan anggota tubuh ya atau rusaknya anggota tubuh maka dalam keadaan darurat ya seperti disebutkan dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ya yang darurat itu akan membolehkan yang tadinya tidak boleh dan darurat tadi definisinya adalah suatu kondisi yang sangat e, genting ya dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada salah satu anggota tubuh atau hilangnya salah satu anggota tubuh atau sampai menyebabkan kepada kematian. Maka dalam keadaan begitu dibolehkan sebagaimana terjadi kepada Abdurrahman bin Auf ya di mana beliau dibolehkan ya menggunakan sutra yang karena beliau memiliki penyakit kulit yang tidak mungkin ya kalau pakai pakaian lain akan menyebabkan parahnya sakit tersebut ya dan hadis ini sahih dibawakan juga oleh Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Ustaz, kalau seandainya tadi ibu itu uh, menanyakan berprasangka saat kalau penyakit yang dia dapatkan itu karena suami yang bekerja di bank itu apakah memang dibenarkan berprasangka seperti itu Ustaz? Uh, iya iya iya. Uh, iya baik sekali. Memang kalau kita disebutkan dalam hadis ihfadillaha yahfazka ihfazillah itu jahat jaga Allah maka Allah akan menjagamu maka mafhumnya pemahamannya kalau kita tidak mau menjaga perintah Allah melanggar larangan Allah maka Allah tidak akan menjaga kita salah seorang salafus saleh sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jamrul Hikam bahwa apabila aku melakukan kesalahan, perbuatan dosa, maka aku melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pada kendaraanku, pada pembantuku, kepada apa saja, mungkin kepada keluarga. Maka ya salah satunya bisa terjadi seperti itu. Dan pada hakikatnya merupakan kehendak Allah yang baik sebagaimana Nabi bersabda idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala 'uqubata fid dunya kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan siksanya di dunia. Maka kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh Allah SWT, pada hakikatnya itu merupakan kebaikan yang diberikan Allah, sehingga segeralah kita mengambil ibroh pelajaran. Fakta biru ya ulil albab, hendaklah kalian mengambil pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Dan kalau Allah menghendaki kejelekan, wa idha aradallah bi'abdi asyarrah, ya, uh, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya maka apa? Maka akan dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya, Kemudian dibalaslah pada hari kiamat nanti. Nauzubillah. Lebih baik kita mendapatkan di dunia ini karena bagaimana penjelasan ulama di antara Syekh Muhammad bin Sulaiman justru balasan di akhirat lebih jauh lebih keras dan lebih dahsyat daripada dunia ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin eh, nasihat dari antum Ustaz buat eh, ibu ini yang eh, menganggap suaminya yang menjadi sebab penyakitnya, Ustaz. Uh, iya, pertama jangan semata-mata seperti itu, namun saling menasehati meskipun seandainya ya tidak ada ujian semacam itu, ya maka uh, tetap yang namanya makan harta riba itu dilarang hukumnya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini perhatikan itu ya. Kemudian yang kedua ya uh, introspeksi juga kepada diri kita masing-masing sebelum kita kepada yang lainnya. Memang uh, Allah berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah takutlah kalian kepada suatu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah, tapi juga menimpa kepada yang lainnya. Maka ini keterkaitan semua akan ada. Namun sebelum kita menuding kepada yang lain kan memang meskipun itu jelas salah maka kita introspeksi diri ya kalau seandainya pada orang lain salah terutama pada keluarga suami istri maka tentu saja an nasihat harus kita kedepankan jangan lantas karena gara-gara kamu saya begini gara-gara yang begini ini akan tidak tidak akan membawa jalan keluar ya namun katakan itu salah ya ini salah bahwa bekerja Eh, di bank-bank konvensional di mana riba sudah jelas tidak ada di sini perbedaan uh, ulama ya kecuali man orang yang yang menyendiri dalam masalah ini ya orang-orang mutakhirin yang orang-orang yang hanya suka dengan harta dunia mengatakan itu halal ya Allah sudah menjelaskan halallahu al-bai'a wa harramar riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba maka nasihatilah dengan baik ya jangan sampai menuding sana sini sehingga itu tidak menjadi jalan keluar dan mohonlah ampun kepada Allah serta mohonlah pahala dari ujian yang ibu alami kemudian bersabar dan bersabarlah insya Allah Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya diberikan ujian asyadul bala balaul ambiya sumal amsal fal amsal paling berat ujian adalah para nabi kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya. Mudah-mudahan ibu bisa bersabar dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Um, mudah-mudahan jawaban dari Ustadz dan juga nasihat dari Ustadz bisa di uh, fahami dan diamalkan untuk uh, Ibu Jubaidah yang di Jatiwaringin. Baik, saya kita akan angkat dari penelpon dengan Abu Fikri di Pekayon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Abu Fikri. Ustadz, uh, tadi salah satu mencari sebab itu dengan Eh, kita rukyah syariah Ustaz. Ya, ya. Tapi di sisi lain kita terbentur dengan hadis yang 70 ribu itu ya Ustaz. Nah, tapi ada seseorang, katakanlah banyak orang misalnya, dia tidak dia bertawakal dengan tidak minta dirukyah. Ya. Nah, tapi dirinya masuk klasifikasi orang yang tidak mampu untuk merukyah sendiri. Iya. Misalnya tidak bisa baca Quran, ibadah ya masih berantakan misalnya. Nah, dengan tawakalnya dia tidak minta dirukia, apakah termasuk orang yang menganiaya dirinya sendiri, Iya, ya. sebagaimana yang Sekron, Ustaz. Iya, afwan, sekron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ada ulama berbeda pendapat dalam hal apakah lebih utama dia berobat diantaranya dengan dirukia atau tidak ya dan saya cenderung kepada pendapat bahwa dengan banyaknya dalil-dalil yang ada pujian Nabi kepada al Hijama, bolanya Nabi mengatakan la ba'sa fi ruqya ma lam yakun fi syirkun enggak apa-apa ruqya selama tidak ada kesyirikan di dalamnya maka uh, lebih utama kita berobat dan kalau dia membiarkan dirinya seperti itu kemudian menyebabkan kepada berkurangnya aktivitas dia bisa melakukan ibadah, kemudian bisa menyebabkan kepada keluarganya yang harus ditanggung dan semuanya, maka bisa bisa kepada menganiaya dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," jangan kalian membunuh dirimu. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, sementara bisa mengambil sebab. Maka Eh, dengan banyaknya eh, dalil-dalil yang mengarah kepada apa namanya mengambil sebab ini maka saya mengambil pendapat lebih utama dia harus berobat demikian kalau tidak bisa menganiaya dirinya sendiri wallahu alam ah Ustaz baik sekitar kita akan angkat kembali dari pesan singkat ah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana hukum kalau berobat kepada dukun atau orang pintar atau yang semisalnya Ustaz? Iya, iya. Iya. Baik, bagaimana berobat pada dukun orang-orang pintar misalnya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia itu sama halnya dengan mengkufuri dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaq man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu ya, la tukbal salatu arba'inah lailah. Barang siapa datang kepada dukun atau paranormal, ya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Maka perhatikan itu. Sehingga orang dilarang ya datang kepada dukun atau paranormal ya, dan nantinya dia akan dimintai untuk sesajen dan seterusnya yang ini merupakan uh, perbuatan-perbuatan uh, menyekutukan Allah Subhanahu taala minta menyembelih ini menyembelih itu untuk selain Allah maka itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan ya orang pintar di sini yang dimaksud mungkin paranormal yang bisa meramal maka ketahuilah ibu uh, yang bagi yang benarnya bahwa Nabi saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti uh, apa yang terjadi besok Allah berfirman, "La tadri nafsun madza taksibu wa la ayat ayyadin kamu Tidak ada satu jiwa, jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi besok dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana akan dia di mana dia akan mati. Dan Allah SWT berfirman, kul la aku lakum indi khazainullah wa a'lamul ghaib." Katakan Muhammad bahwa aku ini tidak memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak ngerti ilmu gaib. Nah, kalau ada orang sok tahu, sok pintar, mengaku orang pintar, ngerti apa yang akan terjadi, maka masuk kepada orang yang di apa namanya di uh, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang kepada mereka. Demikian, jangan tertipu. Nah, Ustaz. Baik, akan kate, akan kami kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Ustaz, seorang wanita yang merantau tanpa mahram akan tetapi tujuannya adalah mencari nafkah yang insya Allah itu dipergunakan untuk mencari ilmu. Apakah itu salah Ustadz? Karena di kampung sulit sekali mencari ilmu tersebut Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Uh, kalau dia ketika merantau harus ada temannya, harus ada apa namanya uh, mahramnya maksud saya. Karena tegas Nabi mengatakan la tusafirul mar'ah illa ma'abi mahramin. Enggak boleh seorang wanita itu mengadakan safar perjalanan kecuali dengan mahramnya. Kemudian setelah ada di situ, dia mukim di sana, nggak ada masalah dalam dalam rangka untuk uh, ilmu. Adapun dalam perjalanannya dia harus ada ada mahramnya. Maka uh, tidak akan bisa yang baik diraih kecuali dengan yang baik ya ya la yatimul wajib illa bi bahwa wajib tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka itu jadi wajib maka uh, kalau kita misalkan safar menjadi sarana untuk mencari ilmu safar menjadi wajib tapi safar yang wajib ya tidak akan apa safar yang haram tidak akan bisa menggantikan safar yang wajib tadi harus dengan mahramnya. Maka tetap tidak bisa seperti itu. Harus ada mahramnya. janganlah itu haji saja yang merupakan wajib fardu ain bagi yang mampu ya, maka dengan harus dengan mahram. Pernah pernah ada seorang sahabat yang dia kebagian apa? Kebagian jatah perang. Dan perang wajib hukumnya. Jihad hukum dia kena hukum jihad wajib bagi dia karena diperintah ya fafiru berjalanlah atau majulah kalian keluar dari menuju medan perang tapi dan dia mengatakan istrinya mau haji, maka Nabi menyuruh untuk mengantarkan istrinya haji. Padahal apa namanya jihad bagi dia merupakan kewajiban. Ya. Maka tentu saja e, mendampingi istrinya tadi, ya dengan digantikan jihad berarti ini menunjukkan betapa pentingnya mahram untuk safar tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya kami akan angkat kembali dari penelpon di Jakarta Timur dengan Pak Agus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ustaz. Iya Pak, ya, silakan Pak. Saya ini kan sedang sakit parah. Masya Allah, Kemudian ya. si B menawarkan untuk didoakan supaya saya sembuh. Iya Pak. Ya. Ini perlu diketahui oleh Ustaz, si B ini pelaku alibida Yang saya tanyakan, Bolehkah saya didoakan oleh ahli bidah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Iya. Ya, pada Bapak yang bertanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, syafaat Allah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa mudah-mudahan Allah menghapus ini sabda Nabi SAW ketika ada orang sakit kita doakan dengan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa semoga menjadi pembersih bagi kesalahan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan uh, ada orang mendoakan? Doa adalah satu hal yang dianjurkan dalam Islam, ya antara kita beriman satu dengan yang lainnya itu dianjurkan dan itu tawasul. Nah, kemudian bagaimana dengan ahlul, ahlul bidah, ya orang yang melakukan bid'ah, ya dia sebagai muslim tetap tidak ada masalah kalau memang isi doanya itu ya uh, sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian bid'ahnya dia bukanlah bid'ah yang e, apa namanya sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia yang pada kekufuran dan bertawassul kepada orang mati dan dia juga doanya bertawassul orang mati maka jangan minta seperti itu karena itu merupakan perkara yang dilarang ya misalkan dia bertawassul kepada orang yang mati ya e, bijahi, Syekh Qadir Jalani dan seterusnya itu semua tawassul kepada orang mati dan dilarang dalam agama ya dan bertawas kepada rahmati ini sebagaimana omongan orang musyrik dahulu mana abudum illa liyuqarribuna ila zulfa kami nggak nyembah mereka cuman agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan tawasul kepada orang yang mati tidak dibenarkan demikian nah Ustaz baik kami akan kembali angkat dari penelpon di Condet dengan Pak Darto Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Darto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan, Gini Pak, saudara saya itu kan sakitnya diabetes. Habis itu kan terus kena ginjalnya diponis dokter tinggal 10%. Iya, iya. Nah, itu terus cuci darah tuh seminggu dua kali ya. Masya Allah, iya. uh -uh. Terus habis itu udah berapa kali hampir satu bulan ya habis iya, iya. habis ratusan lebih lah. Terus itu apa itu ke alternatif yang apa ada itu eh, penyaluran eh, udara udara apa tuh? energi murni. Energi pak ya. Uh, energi murni, murni ya. Uh, uh, uh. It, itu apa ada ya? Yeah. Nah, sama itu pengobatnya kan ah, kemarin saya pas saya nengok di sana, uh -huh. itu yang di perutnya itu dipegang, itu Habis itu terus di leher, terus di kaki gitu. Pertanyaannya mungkin Pak? Iya pertanyaannya itu apa? Apakah itu, boleh gitu Pak ya? Ah, apa hmm. boleh apa enggak? Iya. Terus itu tuh disarankan suruh itu iya. apa itu? Iya. Kalau besok ah, sembuh suruh apa itu syukuran. Iya. Ya saya gini, iya. ya kalau syukuran sih yang penting jangan motong kambing, palanya ditanam saya gitu. Apa tuh <laughs> termasuk kedukun apa enggak gitu loh. Iya. Yo, terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, iya uh, apa namanya saya saya katakan tadi saya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid bahwa sebab itu ada dua macam as-sabab asy-syar'i dan as-sabab al-kauni. As-sabab asy-syar'i ya, sebab yang dijelaskan oleh syariat seperti berbekam dengan madu, dengan habatus sauda, dengan dirukyah dibacakan Al-Qur'an, itu semua merupakan sebab-sebab syar'i yang dijelaskan oleh syariat ya yang dianjurkan bahkan untuk kita mengerjakannya dan yang kedua sebab al kauni sebab kauni sebab alam sebab akibat ini menurut penelitian bahwa misalnya satu, satu obat ini mengandung unsur-unsur ini di mana unsur-unsur kimia ini bisa menghilangkan penyakit ini ini ini ini merupakan sebab akibat yang diteliti ya kalau memang ada sebab akibatnya ini makna namanya sebab kauni. Di mana kedua sebab ini yaitu syar'i dan kauni ini boleh kita untuk mengerjakannya. Meskipun boleh ya tentunya tidak boleh mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan ya yang penyebab utamanya bukan tapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai sebabnya dan sebab itu makna sebab ya Allah ma yatawassal bihi ila sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang lainnya oleh karena itu, tali yang menghubungkan timba dengan sumur itu dikatakan as yaitu sebab karena tali itulah yang menyebabkan timba itu bisa mengambil air di sumur ya sebab kalau ngambil langsung nggak bisa harus pakai tali tali dengan sebab oleh karena itu kita nggak boleh bukan tali itu yang bisa ngambil air tapi timba tersebut ya atau sumur itu yang bisa ada airnya dan pesulap utama Allah SWT. Nah dengan yang tadi itu masuklah ke syar'i atau kauni dipegang lehernya, ya, kemudian dipegang perutnya, masuklah ke situ, ya nampaknya tidak, ya tidak masuk ke sana. Maka hindarkanlah sebab apa ya dikhawatirkan dengan bantuan jin dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perhatikan orang-orang begitu. Biasanya kita perhatikan dari akidahnya, dari ibadahnya ya dari dohirnya sudah nampak kalau memang nampak dia bukan orang ahli ibadah nampak bukan akidahnya nggak benar maka kita jauhkan ya meskipun pakai sorban meskipun pakai ini mungkin jidatnya hitam ya jenggotnya dua meter dan seterusnya maka ini bukan jaminan ya bahwa orang tersebut akidahnya benar ya kalau akidahnya benar ibadahnya benar dan pengobatan mesti akan melakukan pengobatan pengobatan yang benar seperti bekam, ijamah, ya, kemudian dengan madu, habatus sauda dan atau pijar refleksi itu ada ada kaitannya, ada sebab akibatnya atau akupunktur dan sebagainya. Itu namanya sebab-sebab tauni. Ya, namun kalau dipegang dengan tangannya, ya, masuk hawa murni dan seterusnya dari mana itu? Ya, sebab ada orang begini, Pak, ya. Ada orang yang uh, dulu mengamalkan pikir-pikir tertentu dan dia tak merasa apa yang ada bisa me me mematikan ya lilin dari jarak jauh dengan hanya di dengan tangan saja didorong dengan tangannya dengan jarak jauh ya atau bisa mungkin apalah ternyata setelah dia tahu perbuatan tersebut uh, menyimpang kemudian dia ingin bertobat lalu dirukyah maka dia uh, eh, terpental terpental karena apa ternyata banyak jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Wallahu a'lam ya. nah, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak ya. Supriyono ya. di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Pak Supriyono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan Pak. Saya ada pertanyaan begini. Saya mempunyai seorang saudara di kampung itu saja. Ya, iya, Dan sebelum uh, waktu itu saya bertamu Cuma sebelumnya saya tidak tahu bahwasanya itu eh, dia telah berpraktek sebagai dukun Ustaz ya. Iya, sebagai seorang tukang pasang susuk lah gitu. Nah, dengan ketidaktahuan saya itu, dengan saya datang dengan niat bersilaturahim, apakah itu masuk dalam hadis Nabi Bahwasanya yang mendatangi Rasul apa mendatangi dukun, dukun tidak diterima suratnya selama 40 malam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, tentunya tidak ya. Karena yang dimaksud dengan datang di situ adalah e, dalam rangka untuk tadi ya minta bantuannya dan seterusnya. Kemudian kalau datang dalam rangka memberikan nasihat ini juga dijelaskan oleh Muhammad bin Sulaiman maka tidak apa-apa bahkan bisa wajib untuk datang kepada mereka dalam rangka untuk memberikan nasihat ya demikian juga me menyambung silaturahim dengan kerabat itu tidaklah bisa terputus disebabkan perbuatan e, e dosa yang dilakukannya kecuali dalam rangka untuk memutusnya itu sebagai pelajaran bagi dia kalau memang sudah ada upaya nasihat yang diberikan tidak dilakukannya sehingga dia memutus mengambil jarak ya sampai dia berhenti dari perbuatan dosanya itu juga disyariatkan apabila memang itu ada manfaatnya maka insya Allah tidak termasuk kepada itu dan kalau datang lagi dinasehati dengan baik ya kemudian dipersiapkan mungkin buku catatan apa saja yang bisa disampaikan sehingga bisa berhenti dari praktek perbuatan seperti itu wallahu alam ya nah Ustaz ya. uh, mungkin karena waktu yang hampir mendekati adzan maghrib sebagai penutup mungkin dari antum Ustaz dalam uh, materi ya. kita ini Ustaz Ya baiklah uh, para jemaah pendengar roja dimanapun anda berada tadi banyak saudara-saudara kita mengalami uh, ujian cobaan dengan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ketabahan jangan berputus asa dan uh, mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berobatlah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai terjebak dan terjerumus karena apa badan kasar kita ini semuanya akan musnah badan kasar kita ini semua akan kembali kepada tanah jangan sampai kita membela badan kasar kita yang akan musnah seperti tanah ya kemudian dengan menggadaikan akidah kita dengan menjual keimanan kita dan naudzubillah min dalik ya yang namanya sembuh, namanya hidup, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan hanya sebagai sebab. Kalau kita salah mengambil sebab, kemudian terjadi iman dan akidah kita, lalu kita mati dalam keadaan uh, kufur dan melakukan kesyirikan kepada Allah, naudzubillah min dzalik, tentunya kita tidak ingin uh, terjerumus kepada perbuatan itu. Oleh karena itu, maka hati-hatilah di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah penuh dengan uh, kesyirikan, penuh dengan persoalan-persoalan yang jauh dari agama, maka hendaklah bertanya kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap masalah itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya jangan sampai kita berspekulasi yang berakibat kepada nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.